Melanjutkan pada kajian kitab Fathul Majid setelah kita membacakan membicarakan panjang lebar tentang bagaimana penegakan tauhid yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di mana beliau adalah panutan umat manusia di dalam keutuhan tauhidnya sehingga dapat menjaga dirinya dari kotoran-kotoran syirik yang banyak dilakukan oleh manusia. Dan kemudian pengarang kitab tauhid melanjutkan dengan menyampaikan atau membawakan surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Saya bacakan ayatnya mulai ayat 57 sampai ayat 59 sampai ke 61. Jadi ayat itu menyangkut tentang apa? Kaum mukminin dari 59 sampai 61 dari surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون Ayat ini yang dinukil oleh sang pengarang Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun Pada ayat-ayat ini Allah menerangkan tentang sifat orang-orang yang beriman mereka itulah yang akan memperoleh karunia nikmat surga dan tentunya setiap kita yang beriman punya keinginan bahkan kerinduan untuk bisa memperoleh surga itu tapi Tentunya untuk mencapai itu harus ada syarat-syarat yang harus kita laksanakan. Di antaranya Allah menyebutkan bahwa di antara tanda orang-orang yang akan masuk surga itu adalah mereka yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Ya. Yang pertama apa? Mereka yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut itulah yang menyebabkan orang untuk menahan diri tidak berbuat maksiat. Ya. Dan karena rasa takut itulah kemudian mendorong orang untuk berbuat kebaikan supaya terhindar dari panasnya api neraka, terhindar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun yang kedua adalah orang yang selalu keyakinan keimanannya itu apa? Tidak henti-hentinya terhadap ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyyah. Sehingga kalau kita ingin terus meningkatkan keimanan, maka jangan lupa untuk selalu memahami, mendalami fenomena alam ciptaan-ciptaan Allah. Kalau anda datang ke Taman Ismail Marzuki, lihatlah kebesaran Allah melalui apa keadaan langit yang didekatkan kepada kita. Nah, planetarium itu digambarkan bagaimana miliaran galaksi-galaksi yang ada di langit itu kita lihat dengan dekat satu sama lain tidak berbenturan Mustahil itu tidak ada yang menciptakan. Ya. Sama halnya banyak orang yang tidak mengenal Allah karena mengingkari Allah dengan menyatakan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya melewati teori evolusi. Ini satu bentuk adalah pengingkaran kepada Allah. Ya. Bahkan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah meyakinkan orang yang ingkar kepada Allah dengan buah tut. Tut itu apa? Tut itu apa? Tut daun yang digunakan untuk ulat sutra. Ya. Bagaimana kemudian Harun Yahya mengungkapkan tentang Allah menciptakan kunang-kunang yang mengandung apa? electricity di dalam cahaya yang dia bawa di waktu malam. Allah menurunkan hujan dengan satu model hujan tapi menumbuhkan buah-buahan yang bermacam aneka rasa. Ada yang apa? Asam, ada yang manis, ada yang sedang dan sebagainya. Begitulah ciptaan-ciptaan Allah termasuk wafi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian apakah kalian tidak menyadari? tentang kebesaran Allah. Yang ini orang suka lupa. Ya, makanya kita diingat-ingatkan untuk apa? Mempelajari, mendalami fenomena-fenomena alam semesta ini dengan seisinya agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Selain daripada itu juga mengimani apa yang ada dalam ayat Allah ayat Allah syar'iyah yang ada dalam Al-Qur'an. Karena wa kalimat rabbika sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Tuhanmu itu selalu mengandung kebenaran. Ya. Allah SWT dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada kita berupa Al-Quran ini selalu mengandung kebenaran. Yang kebenaran ini bisa diuji. Siapa yang tahu tentang perkembangan bangsa-bangsa terdahulu? Mulai peristiwa Nabi Adam, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Siapa yang tahu perjalanan secara itu semua? Bagaimana perkembangannya? Tidak ada yang mampu mengungkapkan tentang peristiwa secara di masa lalu itu seperti yang disampaikan oleh Al-Quran dengan akurasi yang luar biasa. Ya. Karena itu ayat-ayat syariah dalam Al-Quran mengandung apa? Kebenaran صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام sementara hukum-hukumnya selalu mengandung apa keadilan ya selalu mengandung keadilan makanya orang selalu butuh apa keadilan ketika orang mencari keadilan di luar dari Al-Qur'an dia tidak akan mendapatkan keadilan yang hakiki. Ketika orang kemudian mencari keadilan selain daripada Islam, dia tidak akan mendapatkan keadilan yang hakiki. Ya. Makanya Umar bin Khattab disebutkan oleh orang Romawi yang datang melihat di mana istananya Umar bin Khattab. Enggak ada tuh dia lagi tidur di bawah pohon. Tidak ada istana-istana. Maka kemudian orang Romawi ini mengatakan, Adil ya Umar fanimta. Karena kamu sebagai penguasa telah berbuat adil wahai Umar, maka kamu bisa tidur nyenyak. Tapi kalau pemimpin yang tidak berbuat adil, bagaimana akan tidur nyenyak? Dia akan dituntut oleh rakyatnya. Semua orang akan mencatat perilakunya. Ya. Karena itu keadilan akan diperoleh dari apa? Al-Islam. Sehingga kalau kita beriman kepada ayat-ayat Allah, berarti beriman kepada kebenaran ajaran Islam dan meyakini atas keadilan ajaran Islam. Nah, apabila hal itu terjadi, maka Allah menyebutkan walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang seperti ini tidak musyrik kepada Allah swt Tidak apa? Tidak musyrik kepada Allah swt Inilah yang kemudian disebutkan dalam ayat ini, yaitu apa dalam buku ini berkaitan dengan orang yang menegakkan tauhid itu adalah orang yang jauh dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu syirik itu adalah apa? Menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tujuan, harapan, sesembahan, yang kemudian dia justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu makanya syirik ini dikecam oleh Allah. Baik dalam Al-Qur'an atau dalam keterangan Rasulullah sallallahu Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan. Tapi kalau kemudian orang apa? uh, berbuat yang lainnya Allah bisa mengampuni. Dan apa bentuk daripada kesalahan-kesalahan orang Islam di dalam kemusikan ini nanti kita sampaikan Syekh Abdul Salam Bali menyebutkan 80 80 indikasi penyimpangan manusia di dalam kemusyrikan. Di dalam kerusakan akidahnya itu. Nah, sallallahu alaihi nanti kita bawa sebagian saja. 80 panjang. Ya. Jadi kita akan sebutkan apa poin-poin penyimpangan tadi itu. Sementara kita harus mengetahui hakikat syirik itu dan kita sudah bahas panjang lebar. Sehingga karenanya kita harus waspadai segala bentuk kemusyrikan baik yang besar artinya yang dapat mengeluarkan orang dari dari Islam atau syirik yang kedua yang menyebabkan amalannya orang itu ketika mengandung unsur apa? Syirik yang namanya ria, maka batal amalan itu. Sehingga orang yang melakukan syirik itu cuma hanya dapat capek dan kemudian dapat apa? Hukuman dari Allah yang berat. Meskipun akhirnya dia berbuat apa? Berbuat baik. Nah, sekalian kemusikan kemusikan ini sangat banyak terjadi dengan umat ini sehingga kita diingatkan oleh Allah SWT bahwa inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah apa? Kezaliman yang besar. Uh, Lajnah Daimah satu lembaga fatwa kolektif yang ada di Saudi Arabia Ketika ditanya tentang macam-macam syirik akbar. Ketika ditanya tentang apa? Macam-macam syirik akbar. Mereka itu mengatakan bahwa yang pertama asyirkul akbar an yaj'ala lillahi niddan imma fi asma'ihi wa sifatih seperti kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Syirik akbar apabila ada orang yang menjadikan tandingan bagi Allah dalam nama dan sifatnya. Dan jangan lupa, hakikat syirik itu kata Ibn Qayyim menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan makhluknya dengan Allah. Hanya itu pokok inti daripada kemusyrikan. Apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya dan menyerupakan makhluknya dengan dengan Allah. Padahal kebesaran Allah kebesaran yang tidak tertandingi. Ya. Kebesaran Allah yang kebesaran tidak tertandingi. Sementara selain Allah adalah yang bersifat sesuatu yang sangat lemah sifatnya. Karenanya ketika orang-orang Kristen itu menjadikan manusia seperti Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, berarti dia sudah apa? menyekutukan Allah. Ya. Atau hal-hal lain seperti apa? Keris, seperti apa? Nah, Nyirorok Kidul dan sebagainya yang dituhankan oleh manusia. Termasuk kislamet. Slamet. Tahu Ki ya, kerbau. Kerbau yang dituhankan di keratonnya Jogja itu. Eh, Solo apa Jogja? Solo. Solo. Nah, itu mereka meyakini bahwa Islam itu bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan kesembuhan. Nah, Nauzubillah bilang dzalik. Ya. Berarti memberikan apa? Otoritas Allah kepada selain selain Allah. Ini berbahaya. Ya. Jadi menyerupakan manusia kepada Allah atau menyerupakan Allah dengan dengan manusia. Oh Allah itu punya tangan, tangannya kayak kita. Allah itu punya mata, saya kan ah, ini adalah syirik. Ya, menyerupakan Allah dengan dengan maksud. Makanya Allah katakan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sama sekali dan dia maha mendengar dan maha melihat. Apa yang kamu lakukan tidak akan lepas daripada perhatian Allah. Baik yang dia dengar maupun yang dia dia lihat sesuai dengan kebesarannya. Jangan pernah membayangkan Allah seperti dalam pikiran kita. Sebab, pikiran kita itu sangat terbatas. Ya. Bagaimana Anda akan membayangkan Allah? Coba Anda bayangkan ruh Anda itu kayak apa? Bisa? Yang ada dalam diri Anda. Ya? Bisa nggak manusia bayangkan bagaimana ruh saya ini? Itu tak fotonya nggak bisa. Orang ini minta ruh yang ada dalam dirinya nggak bisa. Bagaimana ingin mencapai Allah? Ya, Lalu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tidak terbayang bagaimana ilmunya Allah kalau seluruh lautan itu menjadi apa? Tinta. Berapa? Jumlah lautan yang ada ini. Dunia ini lebih besar apa? Lautannya daripada buminya. Ya. Dua bertiga itu. Sementara kalau itu menjadi tinta dan untuk mencatat semua ilmunya Allah. Itu habis tinta itu ilmunya Allah belum habis. Didatangkan lagi seperti itu. Tidak habis ilmunya Allah. Ya. Makanya saudara sekalian itu berkaitan dengan ilmunya apalagi yang lainnya. Sehingga karenanya tidak terbayangkan oleh akal manusia. Sehingga kata, kata Rasulullah kalau kamu Udah memikirkan siapa kamu, mau kemana kamu, kemudian apa yang terjadi dengan apa? Maafin. Enggak enak nih. Ya. Sehingga apabila kemudian membayangkan tentang ciptanya begini indah, sampai pada satu titik setan masuk ke dalam diri kamu dan kamu berpikir siapa Allah? Kayak apa Allah itu? Kamu membayangkan tentang apa? Ya Allah, saat itu kamu kemasukan syaitan dan ucapkan auzubillahi rajim. supaya syaitannya pergi. Dan orang tidak akan pernah tahu tentang Allah kecuali kalau Allah menerangkan tentang tentang dirinya sendiri karena dia paling tahu tentang dirinya. Dan kita tidak mungkin tahu langsung dari Allah kecuali diutus dengan rasul, rasul-rasulnya yang kita percayai itu. Makanya saudara sekalian, informasi yang berasal dari Allah pasti akurat. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti akurat. Karena berasal dari yang sumber yang memberikan akurasi itu. Nah, karenanya saudara sekalian, orang yang menjadikan tandingan bagi Allah dengan menyerupai asma dan sifatnya itu syirik akbar. Nauzubillahi min Nah, sekarang ini ada upaya ajaran-ajaran baru di masyarakat Mengajarkan kepada orang untuk mengikuti sifat Allah. Dan ini bahaya ini. Ya. Kita harus mengikuti sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha-maha itu. Nasallahu afiyah. Ini adalah penyimpangan. Kita tidak dibenarkan untuk mengikuti apa yang ditetapkan menjadi kebesaran Allah. Yang kita diperintahkan apa? Ikuti sifat Rasulullah Ikuti manusia seperti Rasulullah, bukan mencapai tingkat Allah. Bahkan ada orang menulis berguru kepada Allah. Loh, Rasulnya kemana? Lompat dia. Ya. Ini adalah satu bentuk penyimpangan. Sehingga mereka tidak mau lewat ayat Quran, lewat hadis. Dia langsung mau semedi, mau apa? Langsung ke Allah. Tidak melalui contoh-contoh diajarkan oleh Rasulullah. Padahal Allah katakan inkul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah." Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh yang baik. Kita disuruh ikuti siapa? Rasulullah. Sebagai manusia. Bagaimana kita disuruh lompat untuk ikuti Tuhan? Dalam arti kebesaran-kebesarannya itu asma dan dan sifatnya itu. Ini berbahaya betul. Ya, jadi menjadikan tandingan bagi Allah di dalam apa asma dan dan sifatnya ini adalah al-kufrul akbar. Kemudian jadilah ini dan fil ibadah. Menjadikan tandingan bagi Allah di dalam masalah ibadah. Bi an yadharra ila ghairihi atau kemudian dia apa? Bentuknya <clears throat> apa? Sujud Nah, kemudian apa? Beribadah kepada selain selain Allah. Kemudian yang ketiga, ya jadilah lillahi niddan fit tasyri'. Yartada hukma siwallahi fit tahlil wa tahrim. Atau kemudian menjadikan tandingan bagi Allah di dalam syariatnya. Sehingga membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Allah dalam yang hal yang halal dan haram. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah halal dan haram tidak boleh dirubah. Kalau orang merubah itu, maka itu bisa apa? Kufur akbar. Asallallahu afiyah. Karena Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dan seterusnya surat At-Taubah 31. Nah, makanya inilah bentuk daripada syekhul akbar yang disebutkan oleh Lajnah Daimah itu sehingga kita harus waspada untuk tidak terkena sedikit pun dari berbagai macam bentuk kemusyrikan yang besar seperti itu. Sehingga tauhid kita supaya apa? Utuh. Tidak sedikit pun mengandung satu apa? Satu apa? penyimpangan supaya murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi dalam riwayat Muslim, "Ana aghna syuraka faman asyrak ana aghna syuraka an syirk." Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya kata Allah adalah yang paling tidak membutuhkan kemusyrikan-kemusyrikan itu. Maka siapa yang beramal dan amalan itu ditujukan kepada selainku, maka aku akan tinggalkan amalan itu dengan kemusyrikannya. Ya. Nah, karenanya segala macam bentuk kemusyrikan harus ditinggalkan. Kalau tadi itu kemusyrikan besar, maka kemudian juga ada kemusyrikan apa? Yang kecil yang kemudian tidak mengeluarkan orang dari Islam namun menjadikan amalan orang itu menjadi apa? rusak. Dalam riwayat Imam Ahmad At-Tabrani dan Al-Baihaqi Rasulullah mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkal asghar ar-riya'." Yang paling aku takutkan kepada kalian ya, yaitu apa? Syirik kecil yang namanya riya itu. Ya. Insyaallah kalau orang itu tauhidnya benar bisa terhindar sama sekali dari asyirkul akbar. Tetapi yang paling berat ini apa? Asyirkul azhar Yang dimana membutuhkan perhatian, kesadaran yang terus menerus agar setiap Anda beramal Anda beramalnya karena Allah bukan karena selain Allah bukan karena pujian orang bukan karena perhatian orang bukan karena berbagai macam iming-iming dari orang yang orang itu cenderungnya seperti itu sampai ada ungkapan apa hubbud zuhur yaqsimud zuhur kalau orang sudah suka tampil suka menonjolkan dirinya suka apa memproklamirkan pekerjaannya, suka menonjolkan apa kelebihan-kelebihannya, itu yang akan mematahkan punggungnya. Dan ada di dalam diri manusia itu sifat suka apa? Suka apa? Suka ingin menonjolkan dirinya. Ini yang harus kita tekan. Ya. Kalau kita mau berbuat karena Allah, supaya murni utuh karena Allah, maka kita perhatikan jangan amalan kita itu dicuri oleh syaitan. Dengan menumbuhkan di dalam diri kita rasa ingin menonjolkan diri, rasa apa? Makanya Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan apabila Anda melihat seseorang yang sholat di depan orang banyak sholatnya bagus, khusyuk. Tapi ketika dia sholat sendirian, tidak berusaha sekhusyuk itu. Tidak berusaha sebaik itu. Maka ini adalah indikasi riak. Nasallallahu alaihi Ya. Begitu pula dalam amalan-amalan yang lainnya. Karenanya ini amalan hati yang harus dikontrol betul. Rasulullah menggambarkan dia ibarat semut yang hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Sulit untuk apa? Bisa menangkap itu kecuali kalau orang yang betul-betul apa? memperhatikannya. Betul-betul apa? tajam matanya itu. Dan inilah yang dapat merusak amalan manusia. Ya, yang namanya apa? Arya atau disebut dengan apa? Asyirkul asghar. Syirik yang kecil itu. Karenanya saudara sekalian uh, upaya untuk apa, menutup semua pintu itu Ibnu Qayyim memberikan tiga jalan. Ibnu Qayyim memberikan tiga jalan. Yang pertama, sebelum kamu berbuat pertanyakan dalam dirimu, apakah apa yang kamu kerjakan itu karena Allah atau tidak? Kalau kamu lakukan karena Allah, laksanakan. Kalau kamu lakukan bukan karena Allah, hentikan. Percuma kamu nggak dapat nilai sisi Allah. Ya. Satu. Yang kedua, ketika kamu beramal, perhatikan jangan kamu mau dicuri oleh setan. Dengan kemudian karena ada orang, ada ustaz, ada ada tamu, ada apa, mau menonjolkan. Ya. Karena pada saat kamu mengerjakan, perhatikan itu. Sadarkan dirimu supaya kamu tidak apa dicuri amalmu oleh syaitan. Kalau masih muncul, oh ini ada orang itu, ada ustadz itu, ada kiai itu, ada tamu itu, hilangkan itu. Tidak, saya berbuat karena Allah. Ya, dilawan. Begitu. Ketika berbuat, ketika sudah berbuat, juga masih perlu dievaluasi. Ya, apakah betul-betul apa melakukan karena Allah atau tidak sambil kemudian berdoa. Doanya seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah aku berlindung kepadamu terhadap segala kemusyrikan yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Ya. Waktu Isya sudah tiba. Barakallahu fikum. Adzan dulu. Ya, barakallahu fikum uh, eh, sekalian. Jadi yang ketiga setelah kita berusaha melaksanakan semaksimal mungkin karena Allah, maka hendaknya kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena eh, hampir-hampir uh, seseorang sulit untuk selamat dari apa? Ria ini kalau tidak apa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muawiyah ketika disampaikan riwayat tentang tiga orang yang pertama kali masuk neraka itu beliau pingsan. Ya. Karena orang-orang yang disampaikan dalam riwayat hadis Nabi, riwayat Imam Muslim itu adalah orang-orang yang telah secara bohir melakukan sesuatu perbuatan amal soleh yang besar tetapi karena tidak murni karena Allah sehingga justru Allah menghukum mereka dengan perbuatannya itu sehingga menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad bisa fisabilillah. Tapi untuk disebut orang sebagai pahlawan, sebagai orang yang apa? Yang kuat, pemberani. Bandara orang pun udah mengatakan seperti itu. Ya, sehingga Allah katakan kamu berbuatmu itu bukan karena aku minta sama orang-orang itu. Maka kepada malaikat Allah katakan masukkan orang ini ke dalam neraka. Inilah orang yang pertama kali masuk neraka kata Rasulullah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, menurut apa? pandangan orang ternyata dia bukan karena Allah tetapi ingin apa dipuji oleh manusia orang yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah harta sehingga kelihatannya dia membangun masjid memberikan santunan kepada orang miskin dan sebagainya tapi hakikatnya dia melakukan itu supaya apa dipuji oleh oleh manusia ya saya khawatir banyak hal yang berkaitan dengan politik-politik itu ada kaitan dengan ini gitu. Ya. Sebab setiap kali orang berbuat terplok pasang apa? Pasang apa bendera, ini pekerjaan kami, klaim-klaiman. Kadang-kadang belum tentu mereka yang melakukan itu. Ada orang lain melakukan satu apa? Pekerjaan-pekerjaan membantu gempa segala macam, perjuangan apa? Kalau sudah selesai dia datang terus bawa apa? bawa bendera di foto Ini kerjaan kami. Wah, bahaya itu. Ya. Nah, makanya jangan sampai kita memberikan harta kita bukan karena Allah. Karena itu akan menjadi apa? Ria. Inilah orang kedua yang akan masuk neraka kata Rasulullah. Karena dia beramalnya bukan karena Allah. Sementara orang yang ketiga adalah orang yang belajar apa mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Bukan main-main itu kan mengajarkan ilmu Al-Quran tetapi tidak dimaksudkan karena Allah tetapi inginnya supaya dia sebut ulama sebagai sebut apa seorang ilmuwan dan orang pun sudah mengatakan seperti itu inilah orang yang ketiga akan masuk neraka pertama kali sebab dia melakukannya bukan karena Allah tetapi ingin pujian manusia Nasallahu al makanya sesekali kalau kita lihat puncak perbuatan-perbuatan baik menjadikan orang ini rusak amalnya bagaimana dengan perbuatan yang lainnya yang kalau terdapat indikasi karena faktor manusia makanya Umar bin Khattab itu banyak berdoa kepada Allah yang ucapan doanya berbunyi apa Allahumma ja'al amali salihah wa ilaika khalisa wala taj'al lin-nasi fihi syai'a. Dia berdoa apa? Ya Allah, jadikanlah amalku ini yang aku lakukan ini ikhlas karenamu. Dan kemudian apa? Allahumma ja'al amali salih, uh, uh, uh, salih sesuai dengan ketetapan yang dia benarkan oleh Rasulullah. Ya Allah jadikan amalku sesuai diajarkan oleh Rasulullah dan ikhlas karena engkau dan jangan ada sedikit pun karena faktor manusia. Jangan ada sedikit pun faktor manusia. Makanya Umar mengatakan, aku tidak kepingin hidup kalau tidak karena tiga hal. Ya, lebih baik saya mati dari, kalau saya tidak mengamalkan tiga tiga hal. Kata Umar Khattab. Yang pertama apa? Yaitu berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah itu karena mengandung kenikmatan yang luar biasa. Menjadikan orang itu dekat dengan Allah. Berhadapan dengan mati. Dan itulah yang dirasakan kenikmatan oleh Umar bin Khattab. Kalau tidak karena ini, aku tidak kepingin hidup. Karena Rasulullah saja mengatakan, Waditu an uqtala fi sabilillah, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya. Kata Rasulullah, aku ini berkeinginan kalau aku hidup ini berjuang di jalan Allah kemudian terbunuh. Kemudian Allah hidupkan lagi, saya berjuang lagi terbunuh. Saya dihidupkan lagi berjuang sampai terbunuh. Tiga kali Rasulullah menyebutkan itu. Padahal Rasulullah dijamin masuk masuk Makanya Rasulullah mengatakan apa katanya? Dalam ribatnya Muslim, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazw, mata 'ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah mengatakan dalam dirinya suatu kali kalau ada kesempatan saya berperang di jalan Allah saya akan lakukan itu, kalaupun mati orang seperti ini matinya di atas kemunafikan. Kenapa? Niat aja nggak punya, apalagi berbuat. Niat aja nggak punya, apalagi berbuat. Niatnya apa? Kawin terus. Terus kapan itu berjuangnya? Hah? Nah, saudara sekalian, makanya kita sadari itu. Niat ini adalah yang paling dasar. Ya, niat ini adalah paling dasar. Kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Sehingga karenanya ketika dibacakan riwayat tentang tiga orang yang masuk neraka, pertama kali itu Muawiyah pingsan dia. Takut kalau kemudian itu menimpa dirinya. Nah, sekalian ini perlu kesadaran terus menerus. Ketika anda sholat, ketika anda datang ke pengajian sini, ketika anda mengajarkan orang, ketika anda membantu orang, ketika anda berbuat segala yang anda lakukan, lakukan karena Allah. Ya, karena Allah tidak akan menerima amalan yang tidak karena Allah. Sehingga karena itu kemusyrikan ini menjadi perusak dari apa? Iman dan amal manusia. Kalau iman berkaitan dengan apa? syirik akbar kalau amal berkaitan dengan apa? Syirik asghar. Jangan lupa itu. Dan orang mukmin kata Allah dalam ayat surat apa Al-Mu'minun adalah orang-orang yang tidak melakukan syirik kepada Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Makanya apa? Dalam diri mereka timbul perasaan ayat yang ke-60 itu. Dan ayat 60 itu. Walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang mukmin yang jauh dari syirik itu bukan orang mukmin yang tenang. Tetapi mereka yang beramal amalnya banyak tapi khawatir kalau nggak diterima sama Allah. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah makna daripada ayat ini adalah orang-orang mukmin atau orang-orang Islam yang melakukan dosa mereka berzina atau mereka mencuri atau mereka melakukan pelanggaran dalam syariat. Kata Rasulullah, ya bintas siddiq. Bukan itu makna ayat itu, tetapi makna ayat ini adalah mereka yang kaum mukminin melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan sedekah, tapi mereka takut kalau gak diterima amalnya itu. Ini orang mukmin. Karena rasa takut itu menonjol menumbuhkan semangat bagi mereka untuk mengamalkan amalan-amalan yang lainnya. Dia ya, sholat jamaah. Khawatir kalau dia terima dari Allah, maka dia tambah sholat sunnah. Khawatir kalau nggak terima dari Allah, dia memberikan salam, dia membantu orang, dia baca Quran, dia beramal-amal. Semua itu dimaksudkan apabila ada sesuatu yang kurang pas menjadi apa? Penutup bagi amalnya itu. Dia selalu khawatir kalau apa? Tidak apa? Tidak diterima oleh Allah. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, Al-mu'minu man jama' ihsanan wa syafaqah. Orang mukmin itu adalah orang yang menggabungkan dua hal. Ya, dia berbuat banyak, tapi dia khawatir kalau itu tidak diterima. Tapi kalau orang munafik adalah manjama isaatan wa amna. Orang munafik itu adalah mereka yang perbuatannya perbuatan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak penyimpangan, tapi tenang, tenang aja. Kayaknya apa? Pasti masuk surga. Nasallallahu alaihi Ini orang munafik. Kata Hasan al-Basri ketika kemudian dia banyak perbuatan salahnya tapi merasa tenang saja. Tapi orang mukmin tidak. Dia gelisah, dia khawatir, dia terus menunjukkan untuk apa? Perbuat-perbuat yang apa? Yang baik. Inilah keimanan dinamika keimanan yang harus kita miliki. Sehingga selalu pikiran kita, tenaga kita, niat kita, seluruh langkah kita kita segerakan untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjabat suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Karena kita apa? Merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saudara sekalian eh, ungkapan-ungkapan, ya, termasuk sumpah. Hati-hati jangan ada yang mengandung syirik kepada Allah. Apalagi hati ya. Kalau hati ini yang paling dasar ini. Tidak boleh ada syirik kepada Allah. Murni 100%. Tauhid itu harus 100%. Karena Allah. Tidak ada sedikit pun karena manusia. Ya. Umar Hashim dalam bukunya Setan sebagai tertuduh menceritakan peristiwa adanya seorang dukun yang punya anak cantik. Ingin dilamar oleh salah seorang ustadz. Sekaligus kepinginnya memperbaiki sang dukun. Kata dukun, kamu boleh ngambil anakku. Asal kamu bisa mengalahkan ilmuku. Kata sang dukun. Kemudian Ustaz ini menerima ungkapan itu. Dia pulang, dia baca ayat kursi, dia baca ayat-ayat lainnya, tapi dia ada sedikit ragu. Jangan-jangan saya kena. Jangan-jangan saya kena. Paginya kena betul. Dia muntah darah. Ya. Padahal dia udah baca apa? Ayat-ayat, tapi masalahnya apa? Ada ragu. Makanya Allah selalu mengatakan dalikal kitabu la raiba fi hudalil mau muttaqin. Kitab ini enggak ada keraguan. Kamu tidak boleh sedikit pun punya keraguan di dalam tauhidmu. Makanya Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, pemimpin-pemimpin itu harus punya dua sifat yang kalau ingin sukses dalam kepemimpinannya, yang pertama sabar dan kedua yakin atas apa yang Allah berikan dan Allah apa akan apa apa yang turunkan oleh Allah SWT. Harus yakin. Tidak boleh ada keraguan. Nah, ini berarti tahkik tauhidnya belum benar. Ya, tahqiq tauhidnya belum belum benar. Ketika orang itu masih ada keraguan, jangan-jangan kena, jangan kena. Kena betul dia. Begitu pula dalam rasa takut, begitu pula dalam hal, -hal lain. Makanya bagaimana cinta, rasa takut, rasa harap, semua itu dibangun dalam diri kita 100% untuk Allah. Ya mungkin ini perlu latihan. Perlu latihan. Ya. Sebab ketika dalam praktek memang apa? Susah. Apalagi kalau Anda ditantang. Kalau kamu tahu aja benar tuh. Ada pohon yang banyak singitnya. Orang semua takut dengan pohon itu. Berani kamu potong. Kalau tauhidmu benar, potong itu. Nah, ulama-ulama yang ahlu tauhid, mereka langsung potong itu. Mereka langsung potong itu. Ya, orang pada ketakutan semuanya. Lihat, kenapa nanti orang itu? Ya, dipotong. Karena keyakinan sepenuhnya karena Allah. Mana ada Ustaz cerita itu Kejadian anak itu di satu tempat di Indonesia ini Ketika kemudian di suatu daerah seorang menyampaikan tauhid, tahu-tahu masa mengatakan Ustaz, di sana itu ada apa? Ada tukang dukung besar. Dulu pernah saya ceritakan itu. Udah oh, gitu, lawan gitu. Nah, akhirnya dilawan sama Ustaz itu. Ternyata dia ngacir itu. Nah, ini menyangkut masalah tahqiq tauhid. Penegakan apa? Tauhid. Ketika Anda berhadapan dengan kenyataan. Teori sukanya apa lu? Lupa. Silatnya dan. Hah? Ya, mainannya seperti jurus mabuk, pendekar mabuk. Iya. Tapi kalau udah berhadapan beneran, belum tentu muncul itu Iya, kalau tidak dilatih. Harus dilatih emang. Nah, tahqiqut tauhid ini yang paling pokok. Setelah orang itu punya teori tahqiqut tauhid harus harus dimunculkan di dalam dirinya itu. Sehingga orang yang apa ya ini orang yang apa ini tauhidnya benar, Nukai menyebutkan nanti di dalam akhlaknya, dalam perilakunya ada empat hal dalam diri orang itu. Apa? Empat hal apa ini? Hah? Apa empat hal ini? Yang pertama sikap adil. Kalau orang tauhidnya benar, maka akan melahirkan apa? Sikap adil. Ya. Yang kedua, dia punya sikap apa? Sabar. Dia punya sikap apa? Sabar. Yang kedua, yang ketiga, dia punya sifat pemberani. Dia punya sifat apa? Memberani. Yang ketiga, dia punya sifat apa? Terhormat. Tidak mau mau eh, tidak mau makan hartanya orang lain. Dia bersikap apa, Pak? Terhormat, tidak mau makan harta orang lain, termasuk tidak mau minta-minta sama orang lain. Coba itu. Ya. Kalau tahu benar, dia kan apa? Enggak mudah minta-minta sama orang lain. Yang punya apa? Iffah. Ya. Dia katakan yang pertama adalah al-adl, yang kedua adalah sabar yang ketiga adalah syaja'ah, yang ketiga yang keempat adalah al-afaf. Inilah lima ciri orang yang akan nampak dalam diri orang itu dia telah menegakkan tauhid. Nah, karena itu saudara sekalian, hendaknya kita apa? waspada dari segala macam bentuk yang dapat menjadikan tauhid kita mengalami sesuatu kegoncangan ya termasuk apa stres termasuk apa depresi itu indikasi tauhidnya enggak enggak beres ya makanya orang mukmin itu adalah orang mukmin yang selalu bergantung kepada Allah kemudian tidak mengalami suatu kegoncangan seperti itu Orang mukmin itu kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mukmin. In asabatu sarra syakar wa in asabatu dharra sabar. fa ajaban li amril mukmin. Orang mukmin ini luar biasa kata Rasulullah. Ya. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur. Itu orang mukmin. Fakana khairan lahu dan itu lebih baik baginya. Syukur dalam arti dia yakini apa wa nikmat itu berasal dari Allah. Ketika dia memperoleh nikmat itu dia, dia mengucapkan alhamdulillah dan ketika dia kemudian memperoleh nikmat itu dia gunakan di jalan Allah. Ketika dapat kesenangan dia syukur. tetapi sebaliknya ketika dia mengalami suatu kesulitan dia sabar. Ketika mendapat kesulitan dia sabar. Ya, dan itu lebih baik baginya. Makanya indikasi orang yang tidak yang tidak apa tidak ikhlas itu kata Rasulullah apa in u'tiya radhiya wa illam ya-, lam yu'ta sakhit umpamanya seorang diminta mengajar atau diminta ceramah di suatu tempat kalau dikasih dia senang oh alhamdulillah saya ceramah sana dikasih sekian tapi kalau enggak dikasih ngamuk-ngamuk apaan udah capek-capek jauh-jauh enggak dihargai lagi Nah, ini berarti tanda tidak tidak ikhlas. Ya. Ini tanda tidak in u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sahid. Marah kalau nggak dikasih. Berarti perilakunya selalu ingin apa? Keuntungan saja orang seperti ini. Bukan karena Allah. Ya. Makanya orang yang karena Allah itu dia tidak mengharapkan apa? balasan manusia. Manuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak mengharapkan kepada kalian apa? Ucapan terima kasih maupun rasa rasa syukur. Nah, karenanya soal kalian ini bukan gampang. Ini sulit. Mungkin kadang-kadang kita bisa, istri kita belum mampu menghadapi kayak gitu. Anak kita belum mampu menghadapi seperti itu. Ya. Makanya kita harus mulai dari diri kita dulu. Kemudian kita ajarkan anak istri kita ke arah itu. Untuk mencapai ikhlas bukan gampang. Bayangkan Abu apa ini Abu Dahdah. Abu Dahdah sahabat Rasulullah SAW. Ketika kemudian dia mensedekahkan apa kebunnya. Ya. Dia mensedekahkan kebunnya sementara istrinya masih di kebun itu. Ya. Dikatakan Ya Rasulullah, karena engkau telah mendorong kami untuk bersedekah dan itu akan diberikan surga, maka kebunku itu aku keluarkan di jalan Allah. Gunakan itu apa sesuai dengan engkau yang engkau pandang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hal baik, hal baik. Betapa untungnya perdagangan ini, betapa untungnya perdagangan ini. Kemudian Abu Dahdah datang ke kebunnya, istrinya lagi apa? Lagi mencet tanah. Weh, istrinya Abu Dahdah, keluar kamu. Ini kebun sudah aku berikan di jalan Allah. Apa komentar istrinya? Apa komentar istrinya? Terus kita punya apa? Enggak. Dia katakan, oh, Rabi halbay ya Abu Dahdah. Betapa untungnya perdaganganmu ya Abu Dahdah. Didukung sama istrinya. Bayangkan. Sekarang boro-boro. Hah? Subhanallah yang ada tuntutan terus, tuntutan terus. Baru pulang fulus. Ya, belum istirahat. Udah fulus. Hah? Nah, karenanya sekalian memang berbuat karena Allah itu bukan gampang. Tantangannya banyak. Tetapi harus apa terus kita apa? upayakan, kita upayakan. Nah, ini ada Syekh Abdul Salam Bali menyebutkan 80 kesalahan terhadap mereka yang kemudian bisa dikategorikan menyimpang dalam tauhidnya. Ya, karena mengarah kepada selain Allah SWT. Di antaranya ada orang-orang yang kemudian minta bantuan kepada orang-orang sudah mati. Ya. Datang ke kuburan minta sama orang yang di kuburan. Kan udah mati tuh. Ya. Kalau Sukanya orang bilang, ya Syekh Abdul Qadir Jailani kalau di kuburan Syekh Abdul Qadir. Kalau Wali Songo, Wali Songo, tolong. Saya ini sulit sekarang hidup saya. Hah? Rizkinya susah. Tolong kau bantu. Supaya aku apa? Mudah rizkiku. Ah, ini syirik ini. Dan kemusyrikan yang paling banyak pada umat ini, kata Ibn Abbas, kaitannya dengan kuburan-kuburan itu. Ya, Makanya kemurnian akidah ini jangan dikotori dengan apa? Apa? Minta-minta kepada kuburan-kuburan itu. Sikap kita kepada kuburan hanya dua saja. Ke kuburan untuk mendoakan yang ada di kuburan, orang meninggal. Dan yang kedua mengingatkan kita kepada mati. Bu, tidak boleh minta-minta sama kuburan itu. Coba antum lihat tuh. Ya. Subhanallah. Saya lihat itu di kuburan-kuburan yang dianggap wali-wali itu. Nasallallahu afiyah. Dibikin rumah-rumah. Orang pada berderet situ. Minta-minta apa itu. Ya. Dan itu dirawat oleh mereka. Terutama oleh yang jaga. Dapat apa? Bulus. Ya. Nah, karena itu saudara sekalian meminta kepada yang eh, mayit ini akan uh, apa? Akan apa? Dapat menyekutukan Allah SWT. Sementara para sahabat itu mintanya kepada Allah ketika terjadi perang Badar. Ya kan? Terjadi perang Badar, mereka jumlahnya tidak seimbang dibanding jumlahnya kaum kufar. Tapi mereka minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah. Gak boleh kalau udah berhadapan terus mundur. Ya, Rasulullah mengajarkan la tarju liqal adu fa idza laqitum fathbutu. Jangan kamu berharap ketemu dengan musuh. Tapi kalau kamu ketemu dengan musuh jangan mundur. Begitu. Ya. Kalau ketemu dengan musuh jangan mundur. Ya. Makanya para sahabat ketika sudah berhadapan dengan musuh dan jumlah tidak seimbang, mereka minta kepada Allah. Sementara Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kalau engkau kalahkan mereka ini engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Menangkan mereka." Ini doa, permintaan namanya istighfar. Namanya apa? Istighathah, minta sama Allah. Enggak ada kepentingan politik, enggak ada kepentingan apa-apa. Istighathahnya betul-betul minta kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat di dalam surat Al-Anfal ayat 90 dan 10, eh, ayat 9 dan 10. Itastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra walitadma'inni walitadma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim Ketika mereka meminta bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, namanya istighatsah, maka Allah turunkan bantuannya dengan menurunkan seribu daripada para malaikat untuk membela orang-orang beriman itu. Sesungguhnya itu hanyalah merupakan satu kabar gembira dari Allah dan akan menjadikan pertolongan sehingga menjadi tenanglah jiwanya kaum mukminin. Ya. Karenanya saudara sekalian, meminta pertolongan hanya ditujukan kepada Allah apabila itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang kesalahan juga minta pertolongan kepada selain Allah seperti orang yang akan mengadakan perkawinan. Oh ini perkawinan anak saya si mata wayang. Ya. Supaya nggak ada hujan, dia panggil pawang. Untuk apa menolak? Menolak. Eh, kenapa? Kenapa harus ke pawang? Berarti dia minta bantuan kepada selain selain Allah yang menjadikan apa pekerjaan pekerjaan Allah itu. Ini syirik. Tidak boleh dilakukan. Karena itu akan merusak keutuhan apa? Tauhid. Kemudian mengatakan madad. Tolong wahai wali-wali Allah. Tolong wahai apa? Badawi, Dasuki. Ini di kampung sini nih, di kampung apa? Bekasi ini apa di Wonogede ini. Saya dengar ada orang yang suka memanggil Ya Syekh Saman, kalau dia sakit manggil ya Syekh Saman, ya Syekh Saman. Saya nggak tahu siapa Syekh Saman itu. Hah? Dipanggil. Ternyata oleh mereka diyakini ini adalah wali yang sudah meninggal dipanggil-panggil. Ya. Biasanya orang itu minta tolong ketika dalam kesulitan yang nyata yang dia dihadapkan kepada kematian. Seperti buat naik, naik perahu, tahu perahunya mau apa? Tuhan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Ibn Abbas, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya kita katakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya. Orang itu seringkali kalau kesulitan terus larinya nyari siapa yang saya apa? Saya bisa apa? Jadikan sasaran untuk mencakan urusan saya ini. Dia ya, bukan kepada Allah, tapi yang dicari siapa? Manusia-manusia. Ya, manusia itu lemah. Makanya mintalah pertolongan kepada Allah, nanti Allah akan berikan kemudahan kepada siapa kita akan pecahkan masalah itu. Ya. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang riwayat Muslim, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Kamu hendaklah bersungguh-sungguh apa yang bermanfaat buat kamu. Wasta'in billah dan kamu minta pertolongan kepada Allah wala ta'jaz. Jangan kamu melemah. Ya, kalau kamu melemah, kamu akan dipengaruhi oleh syaitan. Wah, kalau saya di PHK gimana ya? Nanti anak istri saya gimana ya? ibu ya. Ibu-ibu ini yang paling sering. Ya. Bapak akan melaksanakan tugas jihad visabilillah. Loh, gimana nanti anak-anak saya? Siapa kasih makan? Kayak nggak punya Tuhan aja itu. Hah? Nah, makanya apa ini keyakinan-keyakinan seperti itu harus harus dirubah ya bahwa kalau suami kamu mati insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya buat kehidupan keluargamu memang yang ngasih rezeki suami kamu suami kamu hanyalah alat sebab yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala ya orang itu seringkali ngomong kalau saya dibiarkan nanti gimana makan anak istri saya Ya, itu syirik itu. Karena tidak yakin kepada kepada Allah. Nauzubillah min dzalik itu. Makanya hidup jangan pernah melemah. Saya pernah menemukan seorang anak muda gagah. Terus dia nanya sama saya, "Lemas, Ustaz, saya ini manajer di satu perusahaan. Saya di PHK karena saya difitnah oleh kawan-kawan yang di perusahaan itu karena merasa tersaing." Ya, dia merasa apa? Sepertinya hidup ini udah gelap semuanya. Ya. Ngapain kamu mempunyai keresahan seperti itu? Lihat itu ayam itu. Dia seger makan sono makan sini. Dia nggak punya cadangan, nggak punya celengan. Dia pagi bangun cari makan. Udah gitu aja. Tapi nyuk-nyuknya jangan diikutin. Ayam itu makan nyuk-nyuknya ke sono kemari itu. Nah, dia semangat makannya itu, ya kan? Tanpa kemudian resah dia, ya. Nah, karenanya saudara sekalian, kalau minta mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melemah. Ya, jangan takut di PHK. Ya, bahwa hidup ini harus dengan optimisme, optimistis. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan ini amalan ini, amalan supaya kita tidak melemah, supaya kita mendapat pertolongan selalu dari dari Allah SWT. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Muat termasuk kepada kita semuanya. Ini lauhibuk, Kata Rasulullah kepada Muat, Muat ini anak muda yang cerdas tapi berilmu. Ya. Istrinya dua. Siapa? Muat ini. Kemudian meninggal dua-duanya barengan karena kena penyakit apa? Itu. Penyakit apa? Taun. Kayak kolera gitu, jenis kolera. Umurnya meninggal baru umur 33 tahun. Masih muda sekali. Ya. Nah, kemudian dia katakan aku cinta kepadamu wahai Muad, kata Rasulullah. Fala tad'u fi duburi kulli salatin antaku. Jangan lupa kamu setelah kamu salat membaca apa? Setelah kamu salat baca apa? Rasul mengajarkan kepada Muad membaca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jangan lupa kamu membaca itu setelah kamu sholat kata Rasulullah. Nah, ini diamalkan. Sudah semua mengamal, mengamalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa, hush, syukrika apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya untuk supaya selalu dilindungi oleh Allah dan dimudahkan untuk selalu apa eh, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kesalahan yang lain ada orang-orang yang berbuat sesuatu untuk jin. Menyembelih untuk jin, tunduk kepada jin. Karena jin itu adalah memperdayakan manusia. Termasuk dia datang lewat mimpi-mimpi. Ya, Termasuk dia datang lewat mimpi-mimpi. Ya. Kadang-kadang dia ingin untuk orang yang dimaksudkan berkorban buat jin itu. Suruh motong apa? Uh, apa? Ayam putih. Ya. Suruh motong apa? Binatang tertentu. Nah, makanya di Indonesia sekarang ada kelompok anak-anak muda karena pengaruh budaya barat itu ada satu kelompok namanya penyembah jin. Ada satu kelompok apa? Penyembah jin. Biasanya mereka menggunakan pakaian hitam-hitam. Ya. Bukan yang hitam-hitam terus jadi penyembah jin sini bukan. Ini ada kelompok anak muda-muda, dia nggak mau sholat, nggak mau apa, dia hanya menjadi penyembah jin. Kadang-kadang mereka minum darah, ya, untuk menjadi kelompoknya itu. Biasanya mereka itu pemain-pemain rock, apa? Pemain-pemain apa? Rock and roll, band-band itu. Banyak dari mereka yang masuk dalam kategori apa? Penyembah jin. Dengan menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Ya, eh, kadang-kadang e, minta apa? Ayam putih atau ayam hitam sekali sebagai pengorbanannya. Kemudian kalau ada orang sakit, dia berusaha untuk menyembuhkan dengan memotong ayam putih itu atau ayam hitam itu sehingga kemudian darahnya dioles-oleskan kepada orang yang yang sakit itu. Kalau Anda melihat model ini berarti dia telah berbuat untuk jin. Menyembah apa untuk apa? Untuk jin. Itu adalah syirik. Ya. Jangan sekali-kali Anda menyembah untuk jin. Karena Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Seperti orang menyembelih ketika bikin bangunan rumah Bikin bangun perusahaan, nyembel apa? Kerbau, terus kepalanya ditancapkan di situ untuk apa itu? Hah? Mereka punya keyakinan itu. Ya. Kalau itu dilakukan bukan karena Allah, maka berarti apa? Syirik. Buat apa kepalanya ditaruh di situ? Jelas ini bukan karena Allah itu. Karena dalam syariat Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Itulah makanya Anda lihat itu. Dalam proses kejadian apa? Gempa bumi itu sekarang banyak orang-orang yang apa? Memberikan sesembahan kepada apa? Lautan-lautan itu. Ya. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat apa? Orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang membantu orang yang perbuat bid'ah. Allah melaknat orang yang membantu orang yang apa? Tukang bid'ah itu. Dilaknat kalau membantu orang seperti itu. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang merubah arah daripada bumi ini. Yaitu apa? Kiblat itu. Kalau ada orang kemudian apa? Mengalihkan kiblatnya seperti Kadhafi itu ingin mengalihkan umat Islam kiblatnya ke Libya. Makanya dia membuat buku hijau namanya. Ya, ingin merubah arah bukan ke kiblat lagi tapi apa? Ke Libya. Nah, Nauzubillah min dzalik. Kemudian an-nadharu li ghairillah. Nazar kepada selain Allah. Tidak boleh ada nazar kepada selain Allah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Kalau orang bernazar untuk taat kepada Allah laksanakan. Wa man nadhara an ya'sillaha fala ya'sihi. Kalau ada orang yang nazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dilaksanakan. Umpamanya saya nazar kalau apa ini usaha saya berhasil, saya akan tempeleng orang itu umpamanya itu. Ya, ini jelas nanti nggak benar. Ya, nggak boleh. Kemudian meminta syafaat kepada selain Allah. Ya, minta syafaat kepada selain Allah. Seperti Allah katakan, Takhudu min dunillahi syufa'a?" Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Qulillahi syafa'atu jami'a meminta syafaat hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian e, tawaf selain Ka'bah. Tawaf selain Ka'bah adalah terlarang. Ya. Karena tawaf itu hanya dibolehkan untuk Ka'bah. Kami pernah membangun satu masjid di Depok sono. Tidak tahu bilangan desa apa itu. Subhanallah, sudah ketika mau mengadakan bangunan kan peletakan batu pertama. Tahu-tahu masyarakat itu tawaf. Apa? Di sekitar masjid itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang di kampung-kampung ini luar biasa itu. Ya. Tidak tahu kiai mana yang mengajarkan seperti itu. Tawaf kepada selain selain Ka'bah. Ada lagi yang tawaf di kuburan. Ya. Itu semua adalah terlarang berarti ibadah ditujukan kepada selain selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan berniat mengagungkan tempat itu. Itu adalah syirik, ya. Kemudian hal-hal yang dapat melakukan syirik itu berarti juga apa? Mengagung-agungkan kuburan, dengan bikin rumah-rumah di kuburan, dengan mengusap-usap di kuburan, ya, menganggap bahwa kuburan itu mendatangkan apa? kebaikan-kebaikan. Ya, makanya Rasulullah SAW mengecam ada orang yang kemudian minta dibikinkan tempat untuk pengagungan ya seperti disebut dengan Datu Anwat Datu Anwat itu tempat yang diagungkan oleh orang jahiliyah ketika mereka apa ini di dalam jahiliyah dengan menaruh pedangnya di situ atau senjatanya di situ kemudian bertawaf di sekitar itu Datu Anwat ya maka ketika mereka sudah masuk Islam minta diminta minta Rasulullah untuk dibikinkan kayak Datu Anwat itu maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar innaha sunan. Begitulah proses manusia itu apa? Kalau tidak dibimbing kepada yang benar, dia kembali kepada apa? Yang tidak benar. Ya, makanya upaya untuk menggali kebenaran tidak boleh berhenti. Ya. Kadang-kadang kita waktu pengajian semangatnya tinggi. Waktu keluar pengajian berubah lagi, ya. Lama lagi nggak pengajian berubah lagi, ya. Makanya kondisi harus tetap apa dijaga untuk supaya selalu dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian Rasul mengatakan kultum waladi binafsi biyadi. Sungguh demi Allah kalian eh, eh bahwa, bahwa jiwaku yang berada di tangannya. Sumpah tidak boleh kecuali kepada Allah SWT. Kemudian dia katakan, sungguh kalian telah berkata seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ij'al ilahan kamalahum lahum aliha. Buatlah Tuhan buat kami sebagaimana apa mereka telah membuat Tuhan buat mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, ya. Karena bodoh harus harus diajarkan. Ya. Begitulah makanya Umar bin Khattab ketika dia tawaf di Ka'bah, dia mencium Hajar Aswad sambil mengatakan apa? Sungguh aku tahu kamu hanyalah batu. Kalau Aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku nggak akan cium kamu. Nah, banyak orang ketika dia mau buang air, nggak ada tempat, dia ambil batu, disimpan supaya apa? Nggak keluar apa? Buang airnya. Ah, ini apa ini? Ini apa ini? Kaitan dengan apa ini? Batu tidak bisa menahan orang untuk apa? Mau buang ajat itu. Ngapain pakai batu? Hah? Kadang-kadang orang punya keyakinan-keyakinan yang disebutkan terhadap apa ini kupu, terhadap burung, terhadap hari, hari naas, hari selasa, hari apa, terhadap angka, itu semua adalah syirik. Naudzubillah min dzalik, ya. Karenanya kita hindari segala hal yang dapat kepada mengarah kepada kemusyrikan itu. Ala kuliah ada 80 macam apa? Ya contoh-contoh penyimpangan kemusyrikan yang disampaikan Syekh Abdul Salam Bali di dalam apa ini eh, al kalimat nafi'ah fil akhta syai'ah ya hal-hal kalimat-kalimat yang bermanfaat bagi apa kesalahan-kesalahan yang banyak beredar di masyarakat. Jadi ini semua banyak dipengaruhi oleh faktor budaya ya, faktor kebodohan-kebodohan dan pengaruh penjajahan dulu. Barakallahu fikum. Demikian saudara sekalian eh, satu bagian dari apa ini tahqiqut tauhid yang perlu kita sadari untuk kita hindari dari segala kemungkinan kemusyrikan itu sehingga dengan demikian semoga tauhid kita menjadi uh, utuh insyaallah. Kemudian sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah hukumnya koperasi simpan pinjam? Apa hukumnya koperasi simpan pinjam? Kadang dalam prakteknya ditentukan bunganya. Koperasi simpan pinjam ini hakikatnya adalah suatu usaha bersama untuk meringankan apa ini uh, uh, memenuhi kebutuhan dari mereka yang terlibat dalam koperasi itu. Koperasi itu dalam bahasa Inggris namanya cooperation. Ya, suatu kerjasama. Kerjasama selama dilaksanakan dalam bentuk yang fair, ya. Barangnya jelas, harganya jelas, waktunya jelas, ya dilakukan dengan perjanjian yang jelas maka nggak ada masalah tetapi kalau disebutkan disertai dengan bunga maka ini bermasalah ya perhatikan bahwa bunga itu termasuk riba Rasulullah menyebutkan orang yang makan dari riba dosa yang paling kecil dari dosa riba itu kata Rasulullah seperti seorang menyetubuhi ibunya 40 kali ya satu dosa riba yang paling kecil sama dengan orang menyetubui ibunya sendiri berapa 40 kali berbahaya betul ya dengan bunga-bunga itu termasuk kredit-kredit rumah mobil motor segala macam yang selama itu mengandung bunga termasuk kena itu ya hati-hati dari berbagai macam bentuk bunga-bunga itu apa hukumnya wanita yang bekerja di luar rumah? Pekerjaan apa saja yang dibolehkan dalam Islam untuk wanita di luar rumah? Pekerjaan yang dibolehkan pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaannya dan tidak mengandung kemaksiatan dan tidak mengandung haram. Ya. Kalau memang dibutuhkan dia harus bekerja di luar yang kemudian untuk memenuhi kebutuhannya yang kemudian tidak mengandung yang haram dilakukan dalam bentuk yang tidak menimbulkan fitnah, ya, maka itu dibolehkan. Sehingga karenanya seperti seorang ibu yang mengajar menjadi guru, menjadi bidan, menjadi perawat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kewanitaannya itu, itu dibolehkan. Apakah boleh wanita etikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan di masjid? Ya, boleh kalau disertai dengan suaminya. Ya. Kalau suaminya ikut iktikaf, dia terus ikut iktikaf di situ boleh. Tetapi banyakkan istri-istri Nabi itu iktikafnya setelah Rasulullah sebagai suaminya meninggal. Sehingga kemudian tanggung jawab ngurusin suami sudah sudah apa lepas. Pernah Rasulullah SAW iktikaf, kemudian istrinya ikut iktikaf. Sehingga mereka membuat apa? Tanda-tanda di sekitar masjid itu. Kata Rasulullah, bubarkan semua itu tanda-tanda itu. Enggak ada yang tikaf, istri-istriku. Saat itu Rasulullah tidak etikaf. Ya, memberikan pelajaran pada istri-istrinya. Tapi beliau etikaf setelah apa? Ramadan selesai. Pada bulan Syawal. Namanya apa? Qadha. Jadi itu menjadi pelajaran kalau lepas etikaf oh, eh, lepas karena tidak karena sesuatu hal. Dalam etikaf maka diqadha setelah apa? Setelah Ramadan. Itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu dan istri istri Rasulullah mereka banyak beretikaf setelah apa? Rasulullah sudah sudah wafat. Ya. Nah ini terutama wanita yang tidak mempunyai tanggung jawab apa? Suami tidak punya tanggung jawab anak ya. Dan selama tidak menimbulkan apa fitnah di dalam kebersamaannya dengan etikaf itu. Jadi menjaga kondisi-kondisi apa syar'inya. Kemudian hadis Nabi suruhlah anakmu masuk di waktu maghrib dan lepaslah kalau menjelang tengah malam ya. Rasulullah SAW melarang anak-anak kita itu keluar waktu maghrib sampai menjelang malam, artinya setelah sholat isya. Karena di waktu itu banyak setan-setan yang berkeliaran. Pertanyaannya bagaimana kalau anak-anak kita habis maghrib keluar untuk menuntut ilmu? Bagusnya anak-anak itu berangkat sebelum maghrib sehingga ketika maghrib itu sudah di rumah ustadz atau ustadzah itu ya sehingga maghrib dia tidak apa tidak berkeliaran lagi Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Allahu alam. Ustaz, kalau orang Jawa sering menyebut nama ya Gusti, salah apa tidak? Pertanyaannya siapa Gusti itu? Hah? Gusti Kanjeng, Gusti Allah, Gusti apa? Ya. Kalau itu dimaksudkan istilah ke Allah, ya sebutkan Gusti Allah. Jangan Gusti tok, ya. Sama kalau Jakarta, Jaila, apa jailahnya? Hah? La ilah Allah. Kalau la ilah itu tidak ada Tuhan, terus siapa itu? Itu bisa syirik, kok nggak ada Tuhan? Allah. Teruskan, ya. Makanya perhatikan, kalau Tuhan belum tentu Allah. Gusti belum tentu Allah. Tapi kalau Allah pasti pasti Tuhan, pasti Gusti gitu aja, ya. Berarti harus selalu menyebutkan apa? Ungkapan Allahnya itu. Tapi nggak betul juga kayak orang-orang sufi. Hu, hu, hu. Apa hu itu? Singkatan dari Allah. Huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir. Hu, hu, hu. Tidak ada itu. Ya, akhirnya gonggong. Hu, hu. Nah, makanya kalau berzikir, zikirlah yang sempurna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Sebutkan nama Allah. Jadi salah kalau hanya mengatakan Gusti saja, Gusti Allah. Adakah indikasi umat Islam untuk membuat stasiun TV yang sesuai dari syariat? Ada upaya-upaya. Kami telah berusaha untuk mengumpulkan para ahli pertelevisian. Kita ingin buat televisi yang syar'i. Kita waktu itu membuat nama istilah televisi umat. Kemudian kita bikin visi visible study melebatkan orang-orang ahli itu habis 50 juta setelah sel selesai ada film tadi kan nilai yang dibutuhkan untuk buat televisi ini subscribe nasional 30 juta dolar berapa? 30 juta dolar kemudian kami cari investor saya ke Timur Tengah sama kawan ke Timur Tengah cari investor di Timur Tengah siap untuk memberikan investasinya separuhnya yaitu 515 juta dolar. Dengan syarat tim syariahnya harus solid. Ya dewan syariahnya harus harus solid termasuk melibatkan imam haram untuk sebagai pengontrolnya supaya nanti jangan terjadi penyimpangan. Ya udah, janji itu kita pegang, kita cari di Indonesia untuk sisanya 50 persennya nggak dapat dapat susah ya. Jadi mereka ini para bisnismen melihat televisi Islam ini belum menarik karena belum bisa apa dibisniskan menurut mereka. Tapi ternyata sebenarnya di Timur Tengah itu dulu punya kesan seperti itu di kalangan pengusaha. Tapi orang-orang baik kemudian membuat televisi namanya Al-Majd. Apa? Channel Al-Majd. Saya lihat apa ini program-programnya. Bagus sekali. Sekarang ini televisi Al-Majd ini sudah menggantikan guru dan ceramah-ceramah. Jadi bapak-bapak itu cukup menjadi pelanggan apa televisi Al-Masjid itu dia merasa aman karena televisi itu mengajari ibu-ibu, remaja, bapak-bapak, anak-anak semua ada di situ. Ada lima channel. Ya, untuk bapak-bapak sendiri, untuk ibu-ibu sendiri, remaja sendiri, anak. Ya. Subhanallah. Dan itu bisa menggantikan taklim-taklim mereka nggak perlu lagi ke, ke masjid-masjid macam-macam itu. Jadi sampaikan ulama-ulama menyampaikan taklim-taklimnya disampaikan lewat kita. Ternyata kalau sudah seperti ini gimana? Wajib orang apa? Apa? Bisa ikut situ. Alhamdulillah mereka sekarang merasa aman, merasa tenang. Ada gantinya. Program Islami lewat televisi. Manfaatnya besar. Nah, tapi kalau yang sekarang bagaimana? Amburadul. Tidak satu pun Iya yang apa? Yang bernuansa Islam itu. Baru bernuansa saja nggak ada, apalagi yang islamin ini. TV global itu tadinya sudah izinnya adalah untuk televisi Islam. Ya, tahu taunya kemudian jatuh karena nggak mampu dijual tangan orang apa orang yang non Islam lagi atau kemudian sekuler Allah alam sehingga kemudian programnya nggak Islam lagi channel Ar Rahman televisi Rahman yang terbatas itu juga saya ketemu dengan orang yang punya kemudian dia katakan nggak ada dana ya jadi memang masih kesulitan dana ada sekarang usaha dengan TV ada TV syiar segala macam sedang diupayakan tapi wallahu alam tingkat keberhasilannya itu jadi ada harapan tapi masih belum tahu ya kalau proyek seperti Al Masjid itu sudah cukup bisa berhasil sebanyak orang butuh kan bisa juga itu modelnya kayak Indovision gitu apa? Ruang kanan gitu. Memajang kaligrafi Allah dan Muhammad di dinding rumah, di atas pintu rumah boleh tidak? Ah ini. Ya, sebaiknya tidak. Apalagi mendampingkan Allah dengan Muhammad. Karena Muhammad itu mendamping Allah aja, kayak presiden dan wakil presiden. Ya. Sebagainya itu dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Ada pengobatan dilakukan oleh seseorang dengan memindahkan penyakit tersebut secara gaib kepada seekor kambing. Ini perdukunan. Ya. Ini pakai jin-jinan ini. Ya. Dan ini tidak ada pengobatan syar'i seperti itu. Ya. Ini jelas pakai jin ini. Assalamualaikum. Apakah berbohong untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah diperbolehkan? Contoh, bila kita diajak berjudi, kita menolak dengan alasan tidak mempunyai uang untuk berjudi padahal uang kita cukup untuk berjudi ini untuk menghindari maksiat bagaimana pendapat Ustaz kenapa harus berbohong bilang aja saya nggak mau judi selesai kan yang mau dia ngajak judi berarti ngajak maksiat mau dijaga perasaannya sementara dia nggak jaga perasaan kita ngapain ya bilang aja saya nggak mau berjudi ngapain harus bohong iya Bohong itu boleh dalam beberapa hal. Ya. Kalau orang itu mau terancam, terancam akan dibunuh. Ada orang ngejar seseorang mau dibunuh, dia lari ke sono. Kalau kamu tunjukkan itu di sono, dibunuh dia. Ya kan? Nah, itu kemudian boleh berbohong untuk kemaslahatan yang lebih besar menyelamatkan orang tapi yang lebih bagus tidak berbohong namanya tauriah namanya apa tauriah Rasulullah SAW pernah uh, apa uh, menyampaikan kepada seseorang ketika uh, apa ditanya tentang orang yang akan dibunuh seperti itu dia berdiri begini ya Orang itu mau bunuh orang itu, dia tahu. Dia tanya, mana orang tadi itu? Tahu nggak kamu orang lewat sini itu? Rasulullah kemudian pindah tempat. Selama di sini saya belum melihat dia. <laughs> Ya. Makanya Rasulullah itu cerdas kan? Betul kan? Selama di sini dia nggak belum melihat. Namanya apa? Tauriah. Bukan bohong. Ya kan? Kalau berdiri begini dia lihat kan tadi, dia pindah ini. Selama di sini saya belum lihat. Namanya apa? Tauriah. Ya. Kalau anda bilang, umpamanya duit anda di sini nih, ya, duit itu saya nggak punya uang nih. Ah di sini nggak punya uang, tapi sini ada. Ya. Namanya tauriah. Apakah dikatakan beriman seseorang yang mengimani akan Allah namun dia tidak mengkufuri tauhid? Berarti enggak sempurna. Ya. Bagaimana mengimani Allah tanpa menolak tauhid? Padahal Allah katakan wa may yu'min wa may yakfur bit tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Orang yang ingkar kepada tauhid, kafir kepada tauhid dan beriman kepada Allah baru sempurna apa? Baru apa? Dia berpegang dengan tali Allah la ilaha illallah itu. Jadi nggak benar ini. Berarti dia ada wala, tidak ada ba, barok. Padahal Islam itu harus lengkap. Apa kamu mau punya kepala nggak pakai badan? Ini sama orang dengan apa? Punya kepala nggak pakai pakai badan ini. harus lengkap. Ya. Enggak boleh seperti itu. Ustaz, mana yang lebih diutamakan antara harap dan takut ketika kita melakukan amal kebaikan? Ketika kita melakukan amal kebaikan, ya, tumbuhkan rasa takut. Dalam arti takut tidak diterima. Tapi kemudian ketika Anda dalam kesulitan munculkan rasa harap yang lebih. Ketika Anda menghadapi kesulitan, munculkan rasa harap yang lebih seperti orang mau mati. Mau mati itu kan kesulitan itu. Munculkan rasa harap yang lebih. Ketika Anda menghadapi kesulitan, munculkan rasa harap yang lebih. Ya, itu bisa kalau diukur dengan kelebihan dan kekurangan. Tetapi keseimbangan itu yang terbaik. Makanya para ulama menggambarkan rasa takut, rasa harap, dan rasa mahabbah. Mahabbah itu badannya, rasa takut sebelah kanan, sayap sebelah kanan, rasa kiri, rasa apa? Rasa harap sebelah kiri. Ada terjadi keseimbangan. Terjadilah apa? Terbang dia ke utara, apa? Ke udara. Jadi ini perlu keseimbangan. Tetapi dibenarkan dalam hal-hal tertentu apa taglib al khauf al raja al raja al khauf dibenarkan dalam hal, hal seperti tadi itu. Wallahu alam. Bolehkah kita sholat di masjid yang di samping kanan kirinya ada kuburan bukan di depannya sama? Di depan, di belakang, eh, samping selama itu berada dalam wilayah kuburan lebih baik dihindari. Ya. Lebih baik dihindari. Sebab ada dua pendapat saja. Imam haram, imam makruh. Ya? Lebih baik apa? Dihindari. <clears throat> Kemudian batasan seperti mana yang dikatakan masjid apa bangunannya saja atau dengan halamannya. Seluruh bangunan dan halaman masjid itulah namanya masjid. Makanya para ulama seperti di Madinah, Anda lihat itu kan masjid, kemudian ada pakar masjid. Seluruh masjid dan pakar masjid itulah dikatakan masjid. Makanya orang bisa sholat di luar di luar masjid, di apa? Di batasan-batasan halaman dan sebagainya itu. Jadi seluruh pagar yang melingkari masjid itulah namanya masjid itu. Barakallahu fikum wasallallahu ala Muhammad wa Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.